Kita lanjutkan hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua sebelum mereka lahir adalah al-hirsu ala tibai sunnah hinal jima' bersemangat berupaya menegakkan bimbingan sunnah ketika melakukan hubungan badan. Yang dimaksudkan di sini adalah berdoa sebelum melakukan hubungan badan. Karena di situ terdapat bagian doa kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan anak-anak kita. Seandainya takdirkan di waktu berhubungan badan Ketika itu Allah takdirkan memiliki anak. Kita bacakan hadisnya. Waqad warada mimma min al-adhkar thabita kama huwa fi sahihain. Tersebut dalam salah satu zikir Nabi atau doa Nabi dalam sahihain Bukhari Muslim an yakul seorang yang hendak melakukan hubungan badan hendaknya dia berdoa bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa janib syaitan ma razaqtana. Dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang engkau akan berikan kepada kami. Qala al-salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tsumma in qaddira" Kemudian apabila ditakdirkan an yakuna bainahuma fi dzalika wa qudiya waladun kalau seandainya ditakdirkan pada kali hubungan itu kedua orang itu memiliki anak maka lam yadurrahu syaitanun abadan syaitan tidak akan mampu membahayakan anak tersebut ini zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh wa hadha amrun zahirun fattiba'u sunnah fi hadzal bab amrun azim mengikuti sunnah Nabi dalam bab ini adalah perkara besar karena dalamnya terdapat apa? ibadah kepada Allah tentunya dengan menyebut bismillah dan berdoa kepada Allah azza wajal dan yang kedua mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berharap agar supaya Allah menjauhkan syaitan dari kita dan dari keturunan kita. Yang ketiga, hak anak sebelum mereka lahir ke muka bumi adalah doa. Berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala al walad as-salih agar Allah memberikan rizki berupa anak yang saleh. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa contoh diantaranya dalam surat Al-Furqan ayat yang ketujuh Allah sebutkan sebuah doa Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami penyejuk pandangan mata kami. Wajalna lil imama dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Contoh lain adalah doa dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38 هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سامع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya qala Zakaria mengatakan Rabbi wahai Rabbku habli min ladunka dzurriatan tayyibatan berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sunya engkau adalah zat yang mendengarkan doa. Demikian pula disebutkan dalam surat Maryam doa. Demikian pula dalam surat-surat yang lainnya. Yang kesimpulannya adalah doa itu sangat penting. Doa sangat penting. Kenapa? Karena yang mampu memberikan apa yang kita harapkan adalah hanya Allah. Subhanahu wa taala. Apalagi ini berkaitan dengan anak yang sangat kita harapkan kesolehannya. Bukan hanya semata punya anak. Kalau semata punya anak, banyak orang yang dengan mereka menikah kemudian dianugerahkan padanya, dikaruniai putra-putri yang banyak. Tapi semata hanya anak. Sekali lagi, Tadi kami sampaikan, anak itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, anak itu memberikan manfaat bagi orang tuanya karena anak itu soleh dan salihah. Atau kemungkinan kedua, anak memberikan mara bahaya bagi orang tuanya. Anak yang jelek, yang buruk, yang bermaksiat, orang tuanya akan terbawa-bawa. Anak ditangkap, masuk penjara, Orang akan bertanya, siapa nih bapaknya? Terbawa. Dia harus bertanggung jawab. Itu masih di dunia. Bagaimana kelak di akhirat? Ini anaknya siapa? Wah anaknya kaya. Oh. Orang tuanya bertanggung jawab. Sehingga anak itu ada dua kemungkinan. Nah, yang bisa menjadikan anak itu saleh dan salihah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berupaya melakukan sebab-sebab saja tetapi yang menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang soleh adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu berdoalah kepada Allah. Dan ini adalah sunnah para nabi. Jadi zaman dulu sampai nabi kita yang terakhir. Berdoa kepada Allah azza wa jal. Meminta untuk diberi keturunan yang yang baik. Hadir makan Beliau kemudian menyebutkan kadangkala ada orang tua yang malah justru menjadi sebab anaknya jelek, rusak, bahkan mungkar. Itu apa? Ketika orang tua tersebut tidak sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Sehingga terucap doa kejelekan. jeleknya anak dengan sebab doanya dia juga. Karena itu berhati-hati dalam berdoa. Jangan sekali-kali kita mendoakan kejelekan bagi putra-putri kita. Karena hal itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah hati-hati lisan kita. Disebut oleh Syekh beberapa dalil tentang hal ini. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslim Belum mengatakan la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan kepada diri-diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum. Dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan bagi anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan pula kalian mendoakan kejelekan bagi harta-harta kalian. La tuwafiku minallahi sa'atan yus'al fiha ata ata fayastajibu lakum jangan sampai kalian pas berdoa kejelekan itu menepati atau menetapi tepat dengan masa atau waktu di mana Allah kabulkan maka dikabulkan doa jelek itu disebutkan dalam hadis lainnya doa kejelekan dari orang tua kepada anaknya itu terkabulkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih Riwayat Imam Tirmidzi Nabi mengatakan ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ثلاث دعوات مستجابات ada tiga doa yang pasti terkabulkan la syakka fihinna tidak ragu akan dikabulkannya tiga doa ini yang pertama da'watul madlum doanya orang yang terzalimi. Ini mustajab. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang safar. Yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua, doa kejelekan untuk anaknya. Doa itu ada dua, doa lahu dan doa ala. Kalau ad-du'au lahu itu doa kebaikan. Kalau ad-du'au ala ini doa kejelekan. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini adalah da'atul walidi ala waladihi. Yang pasti terkabulkan adalah doa seorang bapak atau orang tua doa kejelekan terhadap anaknya. Kan itu berhati-hatilah diperintahkan oleh Allah Azza wa dalam ayat yang sudah kita bacakan dua kebaikan ajarkan dua kebaikan yang namanya anak kadang kala rewel kadang kala bangkang kadang kala menentang macam-macam anak sabari doakan ucapkan kalimat-kalimat yang baik hadakallah semoga Allah membimbingmu memberikan petunjuk asal hak Allah berikan doa yang baik Jangan sampai kita keluar kata-kata umpatan, makian, celaan yang berakibat ternyata anakku seperti apa yang kamu katakan. Itu akibat dari doa orang tua yang jelek. makan. disebutkan oleh Syabdul Bukhari sebuah kejadian ada seorang laki-laki datang ke Imam Abdullah ibn Mubarak Abdullah bin Mubarak yang dikenal dengan Imam Ibn Mubarak. Orang tersebut datang dalam rangka mengeluhkan anak-anaknya. Berkisah anakku begini, begini, begini. Menyakiti hati orang tua. Dia berbuat semena-mena. Dia ini mengeluhkan. Mengeluhkan. Kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Dan itu biasa. Hal yang apa? Eh, kita juga mendapatinya dalam kehidupan kita. Kadang kalau orang tua curhat menghadapi anaknya begini-begini. Nah, Al-Imam Abdul Mubarak bertanya kepada sang bapak itu Dia mengeluhkan anaknya sendiri. Pertanyaannya, perhatikan, hal da'aut ta'ali? Apakah engkau pernah mendoakan kejelekan bagi anakmu? Pernah kamu meminta kepada Allah, ya Allah anak ini nakal, siksa dia. Mungkin pernah begitu? Ya Allah jadikanlah anak ini anak yang rusak. Mungkin ditanya seperti itu. Hal da'auta ta'alai, Apakah pernah kau mendoakan kejelekan untuk anakmu ini? Qala na'am. Sang bapak itu ingat, ya pernah saya terucap doa kejelekan bagi anakku. Maka Imam Abdul Mubar mengatakan, Qala anta Kamulah yang telah merusak anakmu sendiri. Dia seperti itu adalah akibat doamu itu. Jadi sulit untuk diobati. Sulit untuk dinasihati. Berulang kali, berulang kali. Sulit. Kenapa? Karena ternyata engkau faktor utamanya. Sudah dari kecil tidak diajarkan padanya agama. Seperti yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib. Kamu menyanyiakan ilmu agama. Kamu sibuk dengan urusan duniawi. Dan salah satu sebabnya juga engkau mendoakan kejelekan. Yang kau menjadikan dia rusak. Karena itu berhati-hati oleh kaum muslimin. Jaga lisan-lisan kita jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek bagi putra-putri kita. Itu adalah bagian dari doa keburukan. Hadirin kaum muslimin rahimah Yang berikutnya yang keempat, hak anak sebelum mereka lahir di muka bumi ini adalah al-inayatu bi athna wujudihi fi badil um. Memperhatikan kebaikan sang janin ketika masih di dalam perut ibu. Fi batnil um. Itu sudah diperhatikan. Fala yajuzu ida'uhu. Tidak boleh menyakitinya. Witasababu fi dhalik. Atau melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kejelekan bagi janin tersebut. Apalagi at-ta'addi alaihi bisqat berupaya untuk menggugurkannya dan itu adalah sesuatu yang apa? yang haram. Hendaknya orang tua dalam hal ini bapak dan ibu yas'a sa'yan hatisan betul-betul menjaga ayu hafid ala waladihi menjaga kebaikan-kebaikan bagi anaknya yang masih di dalam kandungannya Kemudian beliau berbicara hal kesehatan, jangan sampai ibu bersengaja malah justru melemahkan dirinya. Nah, contohnya dia mengonsumsi hal-hal yang bisa menggugurkan anak, membuat cacat anak, lemah mental atau yang lain Harus dijaga. Seperti umpamanya minum obat-obatan, minum sesuatu yang bisa menyebabkan kelainan yang membahayakan bagi janin itu dilarang. Hadirin yang melakukan Kemudian beliau berbicara sedikit tentang beberapa dalil keutamaan memiliki anak soleh. Di antara dalilnya disebutkan oleh beliau hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah mengangkat derajat seorang hamba dalam surga. Inna Allah la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah. Ada seorang hamba diangkat derajatnya di dalam surga. Saking tingginya derajat dia Hamba tersebut merasa tidak layak. Ada apa denganku? Kok bisa meraih derajat yang begitu tinggi dalam surga? Hamba itu pun bertanya, "Fayaqul anna lihada. Ya Allah, pantaskah aku mendapatkan ketinggian derajat yang begitu tinggi dalam surga ini? Karena dia tahu diri. Tahu tentang siapa kondisinya tapi mengapa diangkat derajatnya? Diampuni dosanya, dimasukkan ke surga, diangkat terus naik ke atas. Sampai keheranan. Ketika hama tersebut bertanya, Anna lihada. Pantaskah aku mendapatkannya? Apa sebabnya aku mendapatkan ketinggian derajat yang begitu tinggi? Yang begitu mewah. Kala maka yuqal maka dikatakan kepadanya bisighfari waladika laka ini semua karena istighfarnya anakmu untukmu. Ini istighfarnya anakmu untukmu. Yakni anak yang soleh akan memberikan kebaikan bagi orang tuanya dalam berbagai macam bentuk. Ketinggian derajat di surga yang disebutkan di sini. Pengampunan dosa karena istighfar anak Orang tua yang sudah meninggal dunia ketika anaknya terbiasa berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira dengan sebab itu biidnillah dosa orang tua tersebut terampuni dimaafkan karena doanya anaknya yang soleh bukankah ini manfaat bukankah ini yang kita harapkan ketika kita sudah meninggal dunia kita tidak bisa beramal tidak bisa menambah pahala, tidak bisa meminta ampun karena sudah meninggal. Ketika kita punya anak yang soleh, pahala kita bisa bertambah dan dosa kita bisa terampuni. Itu ketika kita memiliki anak yang yang soleh. Demikian besarnya manfaat anak yang soleh ini. Hadir karena itu mari kita berjuang sebagai orang tua untuk bisa mendapatkan keturunan putra-putri yang saleh dan salihah. Empat yang sudah kita sampaikan hak-hak anak sebelum mereka lahir. Yang berikutnya hak-hak anak setelah mereka lahir. Hak-hak anak ini kaum muslimin siapa yang menetapkannya? Agama. Agama ini kamu orang tua, wajib satu, dua, tiga, empat. Wajib. Kebanyakan materi, dan ini sesuatu yang sesuai dengan syariat juga, adalah berbakti kepada orang tua. Anak harus begini, begini, begini. Pembahasan tentang birwalidain, walidain, hukumnya wajib. Pembahasan tentang haramnya hukukul walidain, Hukumnya haram, durhaka kepada orang tua itu pembahasan yang masya Allah besar itu. Tetapi jangan lupa syariat juga membahas tentang kewajiban orang tua yang harus diperhatikan berkaitan dengan hak-hak anak. Kebanyakan kita kalau bicara masalah hak anak terbatas pada apa? Makanan, minuman, kesehatan, pakaian, apa lagi? Uang jajan. Sekarang tambah lagi kuota. Ya. Hadir makan. Bukan itu tok yang dibahas dalam agama kita. Hak anak itu ada dua. Hak berkaitan dengan dinia, urusan keagamaannya. Dan hak kaitan dengan dunia wiyahnya, Kesehatan dan sebagainya. Mayoritas orang hanya berkonsentrasi pada hak duniawiyahnya. Jadi tadi kami sampaikan ucapan Imam Al-Qayyim sebelum maghrib. Kebanyakan orang memperhatikan sisi ininya. Sehingga orang tua itu merasa saya sudah kurang apa kepada anakku. Saya sudah kasih segalanya. Setiap dia minta saya kasih. Saya sangat sayang. Tapi mengapa anak saya seperti ini? Ya anda hanya memperhatikan urusan itu nyetok. Bahkan dengan urusan itu engkau penuhi. Dia justru jatuh pada narkoba. Dia jatuh pada geng motor. Dia jatuh pada perbuatan yang mungkar. Karena engkau terlalu dalam perkara itu. Yang harus engkau perhatikan adalah urusan diniahnya. Dan itu yang wajib dipenuhi. Dalamnya mana? Ya yuhalladina amanu ku anfusakum wahlikum nar. Wahai beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, yakni keluarga kalian dari api neraka. Ini kewajiban agama yang menetapkan hal itu agama. Ketika ini uh, dilanggar, maka orang tua itu berdosa dan akan berakibat. Apa akibatnya? Dia bertanggung jawab masuk neraka dan anaknya pun masuk neraka sebagai akibat dari orang tua yang tidak melakukan ayat ini. Dia sendiri tidak berupaya menyelamatkan dari api neraka. Dia jahil, dia tidak membekali ilmu agama, dia bahkan tidak mengerti tentang kewajiban-kewajiban, dia bahkan tidak mengerti tentang haram-haram. Akhirnya dia finar. Bagaimana dengan istri dan keluarganya? Finar karena dia sebagai pemimpin. Dia tidak mengajarkan kepada istrinya amal saleh, tidak ditegur dari kemaksiatan, anaknya pun seperti itu. Satu keluarga masuk neraka semuanya wal billah, naudzubillah min dzalik. Siapa yang bertanggung jawab pertama kali? Sang bapak. Mengerikan itu. Anaknya masuk neraka, orang tuanya melihat, "Nak, maafkan bapak, Nak. Kamu masuk neraka dibakar." Karena bapakmu dulu di dunia tidak pernah mengajarkan ilmu agama. Bapaknya ngomong, aku biar orang ngerti nak. Ya maaf nak ya. Pada dini bodoh ini sih pak. Na'udzubillah min dalik. Apa mau seperti itu? Binasa semuanya. Sehingga yang menetapkan hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua adalah agama. Mungkin kalau yang seperti ini tidak ada delik pasal hukumnya atau mungkin apa. Ya. Yang penting kamu urusi dia dengan makanan dan sebagainya selesai. Tidak ada pasal ketika anak tidak diajar ilmu agama dia harus menderita di penjara tidak ada. Tetapi secara syar'i dia diancam dengan apa? Anar dia telah menyenyakan anaknya. Sudah kita lewati dari sebelum maghrib. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah sa'ilun Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin amisrahu terhadap apa yang dia pimpin. Hatta rajula an ahli baitihi. Sampai nanti di yaumul kiamah para pemimpin-pemimpin itu dipanggil sampai pada setiap laki-laki dia pun dituntut pertanggungjawaban terhadap yang dia pimpin yakni keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ahadzul Dua pertanyaan. Apakah engkau wahai sang bapak adalah bapak yang bertanggung jawab dalam hal ini menjaga anak-anaknya dari kemungkaran dan didik mereka dengan ilmu agama? atau engkau menyenyakan mereka dalam wujud tidak mengajarkan ilmu agama dan membiarkan kemungkaran pada anak-anaknya? Kalau urusan duniawi semua orang mungkin oh sir sekolahnya sing dhuwur. Ya. Biayai Nek bisa, nek, nek kurang diet, dolna sawah. Dalam hal ini orang tua mungkin cerdas, tapi itu bukan pokok. Yang pokok itu adalah ku anfusyakum wahlikum nar. Ajarkan ilmu agama dalam rangka menyelamatkan dia dari neraka. Ini yang kamu tidak lakukan, maka kamu termasuk orang tua yang menyanyiakan anak dan tidak bertanggung jawab. Sehingga kacamata bertanggung jawab bukan secara duniawi tok, kalau secara duniawi, semua orang tua bertanggung jawab, Pak. Menyekolahkan, memberikan makanan, minuman yang berkecukupan, kesehatan. Oh, bertanggung jawab dari sini. Tapi ketika urusan agama dia teledor, dia teranggap tidak bertanggung jawab. Bisa dipahami hadirin? Karena nanti kita masuk kepada hak-hak anak setelah mereka lahir. Ada 13. Kita bahas sedikit demi sedikit sama kita. Yang pertama, ayakuna istiqbaluhu wifqas sunnah. Hendaknya ketika anak itu lahir diterima dengan cara sesuai dengan sunnah. Dalam hal ini apa contohnya? tahnikuhu bitamr wa du'a lahu mentahniknya dengan tamar dan mendoakan kebaikan baginya. Disebutkan dalilnya oleh beliau Fafi Sayhain min hadits Abi Musa al-Ashari dalam Bukhari Muslim disebutkan dari sahabat Abu Musa al-Ashari radhiyallahu an ulida li ghulamun Kata Abu Musa al-Ashari, sahabat ini lahir anakku di waktu itu. itu bihin nabiya. Aku bawa anakku ke hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Fasammahu Ibrahim. Nabi kemudian memberi nama kepada putraku Ibrahim. Wa annakahu bitamratin dan Rasulullah mentahniknya dengan buah kurma. Caranya dengan dilumat di mulut sampai halus dan diambil air liur yang tercampur dengan buah kurma yang sangat halus. Bukan buah kurma lobok napa kloloden. Bahaya malah. Teknik itu begitu. Siapapun bisa mengamalkan. Bukan harus kepada ustadz atau syekh atau siapa. Engkau siapa yang ada di situ lakukan itu pertama kali sebelum yang lainnya. Sehingga kalau seandainya hari-hari sedang mendekati kelahiran, kau siapkan buah kurma dalam rangka untuk melakukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam kepada bayi tersebut. Wadu'alau dan doakan kebaikan untuknya. Wada'alahu kata Abu Musa. Rasul kemudian mendoakan kebaikan bagi anakku ini. Bil barakah dengan penuh barakah. Wadafa ilayya setelah itu memberikan kembali kepadaku. Di sini tidak terdapat Rasulullah mengazani Adan kuping kanan, komat kuping kiri. Kemudian sawu vakum, karena komat sih pak. Asyik Lalabani menyebutkan riwayat tentang adan di sebelah kanan nah, kupingnya telinga sebelah kanan ini daif tidak bisa dipakai bahkan mau tuh lo menyebutkan dalam kitab ada faf nah beberapa orang mempunyai ingat mengkiaskan dengan itu ketika mati juga diadani ketika mau dibawa ke kubur ung dulu lahir juga diadani maka mati pun diadani muncul di muka bumi ini keluar ke muka bumi diadani maka meninggalkan bumi ini juga diadani itu kias kepada hadis yang lemah yang tidak bisa dipakai dan itu adalah bid'ah bukan sesuatu yang sunnah dan hadis ini sebagai kebijakan bahwa tidaklah Rasulullah SAW mengumandangkan adan pada bayi tersebut, tetapi mentahnik dan mendoakannya saja. Bisa dipahami hadirin? Bagaimana dengan acara yang lainnya? Contoh kayak bubur nopo pak biasanya? Bubur abang nopo apa bubur Yang seperti itu bagaimana bubur kuning, nasi kuning sebagainya. Kalau itu hanya sekedar ya tasakuran bahasa Jawanya. Gak ada niat apa-apa, sodakoh. Oh niatnya ini akikahan. Kalau akikahan itu kambing, ada kambingnya pak. Nyembelih kambing. Dia nu daging tuh kunang pasar. Ya bukan akikahan namanya pak. Ya. Tapi kalau yang dikhawatirkan tolak bala di situ. Ada unsur itu. Bocah meriangan baik. Ke kabupaten jeneng ke. Ganti jeneng kayak bubur abang. Loh. Ini tolak bala, Pak. Ini hukumnya apa? Ini sampai tingkatan syirik. Karena dia menyangka adanya sanan Allah yang bisa tolak bala. hadir makan kala ada perbuatan yang kita mungkin nggak paham. Dukun bayi, katakanlah dukun bayi lah begitu, ngasih benang di apa? tangan atau kadang-kala di kaki. Itu apa maksudnya? Oh, kalau ditanya, oh itu cuma sekedar mengukur lengan besar dan kecilnya. Padahal bukan. Itu untuk tolak bala. Agar tidak terkena bala. Maka dikasih benang kasur. Dilingkarkan di tangannya. Kalau itu memang nyatanya ke arah sana dan tidak ada fungsinya kecuali itu. Kalau hendak mengukur, ukur dengan meteran pak, bukan dengan apa benang kasur. Maka kalau kita dapat seperti itu segera dipotong, jangan biarkan. Karena itu adalah kesyirikan. Sehingga hati-hati banyak hal yang bertolak belakang dengan syariat ketika kelahiran anak. Kita cukupkan dengan satu pembahasan ini, yakni mentahik, mentahniknya dan kemudian mendoakan. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Apapun yang bisa kita doakan kebaikan bagi anak kita. Yang kedua, Tasmiyatum at-tasmiyat al-hasanah. Memberi nama dengan nama yang baik. Waktiarul ism salih al-hasan. Memilih nama yang mendukung tujuan kita memiliki anak yang saleh. Al-Imam Ibn Qayyim dituliskan di sini ucapan yang panjang dari beliau. Bahwasanya nama itu kan memiliki maani, makna-makna yang terkandungi dalam nama tersebut. dalatun alaiha. Diharapkan dengan makna itu sang anak mendapatkan apa? E, manfaat. Namanya siapa? namanya Muhammad. Uh, masya Allah. Nabi kita namanya Muhammad. Semoga engkau seperti Nabi kita. Itu ada maknanya. Namanya siapa? Soleh. Oh uh, abimu Masya Allah berkeinginan kau jadi anak yang soleh nak. Kamu memiliki nama itu. Itu memiliki keterkaitan dengan jiwa anak. Diharapkan itu mimbar doa. Nama Nabi mamanya Ibrahim. Oh Masya Allah Ibrahim itu adalah Abul Ambiya Babaknya para nabi Ibrahim itu adalah Abu'l Tauhid Kisahnya besar Semoga engkau mencontoh Nabi Ibrahim Nah itu Nama sahabat Didekatkan anak itu dengan salaf Agar nama sahabat tersebut Tidak asing di telinga dia Namanya siapa? Muaz Namanya siapa? Namanya Ali Namanya Umar sehingga ada keterkaitan secara emosional, secara jiwa dengan salaf kita. Hakada. Itu tujuan memberi nama. Jangan dikasih nama nama orang-orang Yahudi, orang Nasoro, orang-orang yang ateis bahkan ya karena kagum dengan mereka ini merusak Cari nama yang mendukung untuk anak tersebut menjadi baik. Wa Nabi Nabi yasahibul ismul hasan. Nabi sangat menyukai nama-nama yang baik. Karena ada harapan di balik itu. Kemudian yang berikutnya kata beliau, "Fa'ala al-abi ayabtaidan al-asmil muharramah." Dalam hal ini memberi nama Orang tua diharuskan menjauhi nama-nama yang haram. Ini jangan sampai memberikan nama kepada anaknya nama-nama yang muharramah, yang haram. Awillati la taliku bil muslimin. Atau nama-nama yang tidak cocok dengan kaum muslimin. Kenapa demikian? Belum mengatakan fal ismuhu daurun fi nafsiyatil walad. Ketahuilah nama itu memiliki pengaruh terhadap jiwa anak tersebut. Kasih nama contoh orang Yahudi siapa? Yang terkenal namanya. Kamu namanya, uh, ini orang Yahudi, wafiyah. Anak yang nggak tahu itu adalah sebuah kemungkaran, dia bangga, oh saya orang Yahudi. Kenapa? Karena dia sangka nama itu baik ini jelek sekali. Nama kok diambil dari orang kufar. Orang tuanya muslim. Nama tokoh musyrikin Abu Lahab umumnya. Namamu Abu Lahab. <laughs> Apa yang dimaukan dengannya? Memusuhi Islam. Abu Jahal. Apa yang dimaukan dengannya? Namanya setan. Ya, Kok ada nama seperti itu? Lucu. Itu diharamkan dalam agama kita. Dan haramkan dalam agama kita. Hak yang berikutnya. Yang berikutnya tadi nomor yang ke dua, sekarang yang ketiga. Al-aqiqatu anhu. Lakukan akikoh. Akikoh ini kaum muslimin adalah hak anak. Yang akan mendapatkan kepentingan dari akikoh adalah orang tua. Saya bacakan kata Nabi beliau, "Al-aqiqatu anil maulud masyru'atun khilafan liman anqara sunniyataha." Qala Imam Yahya bin Syed al-Ansari, Adraktun nas wa ma yad'una al aqtanil ghulam wal jariyah. Dulu para salaf kata beliau Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari mengatakan, aku mendapati para sahabat mereka tidak meninggalkan akikah. Kenapa demikian? Karena Nabi menyebutkan kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi. Yudbu anhu yawma sabihi wa yusamma yu'allaq wa yuhlaq. Nabi mengatakan setiap anak yang lahir tergadekan dengan akikohnya. Yudbau anhu yawma Maka disembelihlah seekor hewan. Kambing. Kalau laki-laki dua, bayi wanita satu. Yudbau anhu yawma Disembelih pada tanggal yang ketujuh dari kelahirannya. Wisama di hari itu juga dikasih nama Wuyuhlak dan dicukur rambut semuanya, yakni gundul dan dikasih minyak zafaran. Bagian kepalanya dikasih sedikit dipolesi. Dan itu adalah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Wasallam. Apa makna anak itu tergadaikan? Makna dari kalimat murtahinun bi'akikatihi tergadaikan Namanya sesuatu barang tergadaikan, itu kan kalau kita ingin memilikinya harus menebusnya. Nah cara menebusnya adalah dengan diakikohi. di Disembelih hewan. Anil gulam syaitan wal jariah syaitan. Bayi laki-laki dua ekor kambing dan bayi perempuan satu ekor kambing. Kambingnya harus memiliki kriteria seperti yang untuk kurban secara umur. Nah, hadirin yang makan. Makna dari dia tergadaikan yuhrabu syafa'atu lil Anak ini akan dilarang memberikan syafaatnya kepada orang tua. Atau bahasa lebih bagusnya orang tua terhalangi untuk mendapatkan syafaatnya anaknya. Ketiga, tidak diakikohi. Ini resikonya. Bagaimana tentang akikah itu ada fikinya tersendiri, tapi Syekh tidak membicarakan tentang hal itu. Syekh berbicara waktu yang disebutkan oleh para ulama. Kapan? Kala Syekh. Beliau menyebutkan wadakunu fi sabihi disembelihnya hewan akikah pada tanggal yang ketujuh dari kelahiran. Awfir rabi ashar atau pada tanggal 14. Awfil hadi wal ishrin atau pada tanggal 21. Qala Salih bin Ahmad, qala Salih ibn Imam Ahmad bin Hanbal, qala Abi fil aqiqah, Imam Ahmad berkata tentang aqiqah. Tudbahu yawm as-sabi fa lam yaf'al fa 14. Hari yang ketujuh. Kalau tidak mampu, hari yang keempat belas. Film yaf'al, kalau dia tidak mampu, fi ihda ishrin. Pada tanggal 21. Nah, di sini ya kaum muslimin. Pada tanggal ini saja tidak kemudian kelipatan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Tidak. 7, 14, 21. Sebagian lama menyebutkan kalau waktunya sudah lewat, berarti sudah tidak bisa diamalkan hal ini. Paling pas tanggal ketujuh. Hari yang ketujuh dari kelahiran. Ya. Kalau sudah terlanjur dewasa bagaimana? Para ulama menyebutkan ini ibadah ada batasan waktu. Ketika sudah lewat batasannya maka tidak disyariatkan. Ibadah seperti apa? Haji. Ada waktunya. Ditentukan di waktu-waktunya. Ketika waktunya sudah berlalu atau belum datang, tidak bisa dilakukan. Nah, akikah ketika sudah lewat waktunya, maka orang tua sudah tidak bisa mengakikah anaknya. Ada yang membahas Rasul mengakikahi diri sendiri ketika sudah tua, umur 40. Pembahasannya adalah dari sisi sanad riwayat itu lemah. Dari sisi amaliyah hanya Rasul yang mengamalkan itu. Kalau seandainya insaha, lo sahih hadis itu, maka hanya Rasul yang mengamalkan lagi kok ketika umur 40. Tidak ada riwayat sahabat lain yang mengakibatkan diri sendiri ketika lebih dari hari yang ketujuh. Hari sudah tua. Sahabat masuk Islam sudah pada tua banyak. Bahkan kaum muslimin. Nah sehingga Uh, kalau ada anak yang sudah dewasa lebih dari lima tahun, sepuluh tahun, apalagi sudah sudah apa? Uh, sudah tua ini sudah lewat waktunya. Ada pertanyaan mana yang lebih didahulukan, akikah atau kurban? Hah? Yang bertanya adalah orang yang sudah dewasa. Zat saya belum diakikahi. Bapakku mau bapakku mau kurban, Padahal saya belum diakikoi. Ah, bagaimana kayak ini? Tidak hukum kurban atau akikoh? Siapa yang diakikoi? Saya. Uh, sudah besar orangnya. Sudah lewat pas waktunya. Maka berkurban. Jangan mengada-ada. Daripada sia-sia. Kalau posisinya anak itu lahir sekarang ini mamanya. Posisi keuangan minim. Mana yang lebih didahulukan berkurban atau akikoh? Jawabannya akikoh. Dahulukan yang kikoh, Pas pada tanggal ketujuhnya. Nah besok Idul Adha saya nggak bisa kurban. Nggak apa-apa. Karena kurban bisa tiap tahun. Tahun depan, depannya lagi. Tapi kalau akikah terbatasi waktunya tepatnya pada tanggal yang ketujuh. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bolehnya Imam Ahmad mengatakan bolehnya bagi dia untuk berhutang demi mengakikui tepat waktu. Ini dia. Untuk supaya ketepatan waktu diraih. Nanti dia akan mencari rezeki dan kemudian akan membayarnya. Masya Allah. Kalau di ikhwan kita, saudara kita, butuh mengakikoi tapi dananya kurang. Sudah tutup dulu nanti urusan berikutnya. Mengejar ketepatan waktu. Karena Nabi menyebutkan yudba'an yawma sabi'ihi. Di sebelahnya hewan itu pada tanggal tujuhnya. Masya Allah. Sampai-sampai para ulama menyebutkan kalau anak itu laki-laki Perintahnya menyembelih dua ekor kambing, tapi nggak mampu, punyanya satu. Nggak apa-apa, satu. Yang penting tepat waktu. Kalau engkau mampu pada tanggal 14-nya yang kedua, Masya Allah. Tepat waktunya. Itu yang dikejar. Walaupun di sana ada beberapa ulama mengatakan selama kurang dari dua tahun boleh diakikoi. Tapi kalau sudah lebih dari dua tahun, selesai masa susuan, maka tidak tidak lagi diakikoi. Ada beberapa ulama yang eh, apa, luas sekali. Metode dasar kapan mampu silakan. Pengerjaan kapan mampu adalah bukan nunggu tua pak. Anak wis tua aku tidak mampu. mampu. Lokat biar tukur sawah birang-pirang orang mampu-mampu. Ya, ini berarti sebuah keteledoran. Beli motor, bolak-balik motor ganti ke ngakeke bocah, orang bisa-bisa. Duitnya urung kober. Ngora di enak. Hadir makan ini sedikit pembahasannya. Yang berikutnya yang keempat adalah ar-radha'ah, memperhatikan air susu. Ini sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Kata Syekh beliau menyebutkan Syekh Abdullah Bukhari mengatakan fala yu'zalu tiflu an halibil um illa li darurah. Tidak boleh anak itu dijauhkan dari air susu ibunya kecuali karena faktor darurat, yakni sesuatu yang madoroti. Ibu mamanya sakit-sakitan, eh, melahirkan kurang ini, akhirnya kalau menyusui berbahaya bagi kesehatannya, maka baru boleh. Atau air susu ibunya sedikit dan anak masih kurang, carikan air susu Oh iya silakan adzan. Kita skor sudah adzan Isya. Bagi yang mau duta fadlu barakallahu fikum. Badal Isya kita lanjutkan insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wal. Hadirin sekalian kita masuk yang berikutnya adalah hak yang kelima an-nafaqatu 'alaihim wa ta'amuhum min al-halali wal ibti'adu 'anil muharramat. Memberi nafkah makanan dan minuman dari yang halal dan dijauhkan dari nafkah yang haram. فلا يجوز لهم أن يدعموا أبنائهم الحرام فإن هذا في من الغش والإخيان الأولاد Ada beliau Orang tua tidak boleh Memberi nafkah Dari sesuatu yang haram karena ini adalah bentuk pengkhianatan kepada anak. Dan bentuk kezaliman kepada anak. Coba lihat ya kaum muslimin. Anak kita itu tidak pernah bertanya. ini halal apa haram. Kan dia nggak tahu. Apa yang disuguhkan orang tua dia makan. Disangka oleh anak ini baik-baik saja. Ternyata kelak di akhirat sang anak disiksa dalam neraka. Karena tubuhnya tumbuh dari barang yang haram. Wah ini gara-gara orang tua aku ini. Kurang ajar dia. Nabi mengatakan kullu lahmin nabat min suhtin ahku bin nar setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram maka ahakku binar sangat layak dibakar dalam neraka. Anak tidak tahu apa-apa. Dia makan makanan, daging apa ini, nggak perhatian. Tiba-tiba kok tahu-tahu sekian lama makan itu haram. Waduh, kecewanya luar biasa. Perut ini, tubuh ini dari yang haram. Perlu kita tahu kaum muslimin, haram itu ada dua. Haram yang pertama haram lidatihi. Haram karena memang bentuk bendanya itu, zat bendanya itu haram. Daging babi, anjing, ular, khamar itu memang bendanya itu haram. Yang kedua haram li Haram karena faktor lain makanannya halal tetapi hasil dari mencuri umpamanya. Makanannya halal tetapi uang itu hasil dari menipu. Faktor lain yang menyebabkan hal itu menjadi haram. Bisa dipahami hadirin? Suap umpamanya. Suap menyuap kita tahu riswah dilaknat. Yang makan riswah mal'un. Terlaknat. Dia menerima uang riswa itu. Dan dia berikan makan untuk anaknya. Makanannya halal bakso atau mie ayam atau apa halal. Tapi uang itu hasil dari riswa, suap. Ini juga menjadi haram. Sehingga haram karena faktor memang bendanya haram atau faktor dari hasil hasil cara apa? Cara mencarinya. Bagaimana kalau itu sudah terjadi? Banyak di antara kita yang terjerumus pada ribawiyah. Suwe tahunan, ora lunas-lunas. Berputar dari bank ke bank. Tahunan. Selama ini berarti anakmu bertahun-tahun loh tumbuh berkembang dari anak remaja dewasa jadi duhur kan hasil iya waduh Gimana pak tanggung jawab besok di akhirat? Anakmu tahu nggak? Orang ngerti. Waduh, mengerikan sekali ini. Segera bertobat kepada Allah, minta maaf kepadanya. Jangan kau menjadi orang tua yang khianat. Ini amanah harus jaga anak itu. Coba kalau dia tahu ternyata itu hal yang haram, begitu kecewaannya. Mengerikan urusannya. Bagaimana mungkin anak ini akan menjadi soleh? Wah makanannya sih dari yang haram. Itu berpengaruh kepada kejiwaannya. Sampai anak itu tahu apa yang dikasihkan haram dan dia merasa biasa saja. Awis biasa dengan hal yang haram. Akhirnya bagaimana tentang agamanya rusak. Wal'iyadu Bisa dimengerti hadirin? Karena itu baik-baiklah dalam eh, mencari nafkah. Jangan menghalalkan segala cara. Dulu para ibu-ibu di kalangan para sahabat menasihati para suami untuk mencari yang halal. Kunna nasibru 'anil ju' wa la nasibru 'anil Kami bisa sabar dari rasa lapar, tapi kami tidak bisa sabar atas panasnya neraka karena itu, wahai para suamiku, carilah rizki dengan cara yang halal. Karena itu berpengaruh dengan surga dan neraka. Nah. Kemudian berikutnya, yang keenam, hak anak yang keenam adalah al inayatul ihtimamu bit-ta'lim ibn wal bint ma fi dini wa dunyah. Memperhatikan dengan sebenar-benarnya perhatian, mementingkan tentang perihal pendidikan, tentang urusan agama, dan tentang urusan dunyawiyah. Qala Syekh, ini hak yang paling besar. Hak makan, hak minum, hak kesehatan itu hak anak. Nah, yang paling besar di antara hak-hak yang wajib ditunaikan adalah pendidikan ilmu agama. Kalau kita teledor dalam bab ini, resikonya parah. Anak tidak bisa sholat. Siapa yang dituntut pertama? Orang tua. Anak tidak tahu rukun Islam, rukun iman. Siapa yang dituntut pertama? Orang tua. Anak minum yang haram, makan yang haram, melakukan yang dosa, melanggar agama. Yang ditutup pertama siapa? Orang tuanya. Gara-gara tidak pernah mendidik anaknya, hal agamanya. Seperti yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib. Ya. Kalau Syekh kata beliau yang pertama kali harus ditunaikan oleh orang tua adalah pendidikan akidah. Beliau mengatakan, "Wa hammu syai' fi dzalik gharsul i'tiqadi salim fi nafs al-ibni wal bint." Wa thumal khair wa musahabati al-khair wa tahdhiruhum min asy-syarr wa rafaqat su' wa ta'widuhum as-salah. Yang pertama kali, yang paling penting adalah menanamkan akidah yang benar. Menanamkan akidah yang sahihah. Itu tugas orang tua loh Pak. Kalau tidak ada pondok, kalau tidak ada pendidikan di pondok, tidak ada ustadz yang membuat pondok, mamanya, tidak ada tempat kita berada, sekolahan agama, maka orang tua yang harus mendidiknya. Orang tua. Sekarang alhamdulillah banyak pondok, banyak ustadz-ustadz yang mengalokasikan waktunya untuk mendidik putra-putri kita. Alhamdulillah. Kita titipkan putra-putri kita di pondok tersebut sehingga mendapatkan haknya pendidikan agama. Kenapa demikian? Karena kadangkala anak kalau belajar dengan orang tua kurang maksimal. Ya tidak? Ya. Disuruh hafal nggak mau, disuruh baca nggak mau, disuruh nak ini eh, sinau, dolan malah pak. Arab didomai terus Medina, Ya sudah kita punya ilmu, cuma kita nggak mampu mengajar. Titipkan. Agar pendidikannya itu terar, terar apa e, memiliki kurikulum yang jelas. Kita baru pada poin yang keenam ini pun baru masuk. Sudah bunyi. Artinya berarti sudah waktu komat. Ini 13 pak Mau diselesaikan? Masih lama. Ini aja hanya diserempet-serempet saja, Pak. Garis besarnya kaum muslimin adalah dari 6 sampai ke 13 adalah pendidikan agama. Sangat penting. Pendidikan agama, pendidikan agama dalam perkara sholat, dalam perkara akidah, dalam perkara mengenal sunnah, Sampai pada yang terakhir adalah tentang jangan engkau teledor ketika mereka sudah dewasa. Ini kan urut. Apa itu? Sudah baik anakmu di pondok. Masya Allah sampai umur 18 tamat SMA-nya. Atau marhala aliyahnya. Begitu pulang ke rumah. Eh, engkau teledor sebagai orang tua salah pergaulan contohnya tidak pernah murojaah ilmunya contohnya alasannya lah bocah kepengen ngasil ngulat duit ya kerja begitu dia kerja salah tempat akhirnya dia lepas semua ilmunya menjadi orang yang seakan-akan tidak pernah mengenal pondok atau ilmu agama berarti apa Nasihat-nasihat yang terakhir ini berkaitan dengan pendidikan. Jangan sekali-kali engkau menjadikan anak merusak. Ini nasihat dari beliau. Lo apa mungkin orang tua merusak anaknya? Bisa, bisa. Dengan sebab apa? Membiarkan kemungkaran, tidak menegurnya, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak mencegah dari yang mungkar, dijorna alasannya lawis gede. Kadang-kadang begitu. Kadang-kala ada bahasa, dia kan sudah balik. Saya sudah lepas tangan. Duh, tidak. Malah justru ketika dia balik, orang tua harus ngomong. Apakah ada dalilnya? Wah ada pak, cuman kan waktunya nenteng nih kita, Kalau sing mumet kok, bagaimana ngomongnya? Masih banyak poin. Yang kesimpulan ya komisimin kadang kala kita malah justru yang merusak anak kita. Hati-hati. Kenapa demikian? Karena kerusakan dalam bab ini penanggung jawabnya adalah orang tua. Kemudian yang menjadi korban anak. Jangan sampai anak kita menjadi bara apinya neraka gara-gara kita. Sebagaimana tadi kami sampaikan sebelum maghrib. Orang tua sebagai faktor terbesar rusaknya anak. Apakah ada yang seperti itu Pak? Saya nggak pernah. Saya sudah merawat dengan sebaik-baiknya. Imam Lukai mengatakan banyak orang tuanya seperti itu. Saya sudah sangat sayang. Saya sudah merawatnya. Saya sudah mendidiknya. Dia pendidikan ratusan juta saya penuhi. Ternyata bukan urusan agama, urusan dunia semua. Terus Bapak mengajarkan ilmu agama apa? Wah itu saya aja nggak tahu. Wah. Dengan sebab inilah bapak diancam oleh nar gara-gara anda menyebabkan anak rusak. Ini dia pasalnya. Betapa banyak orang tua yang semisal itu. Maka jadilah kita orang tua, orang tua yang baik secara syar'i, baik juga bagi dunia anak itu dan baik juga bagi akhlak dan kehidupan anak tersebut. Dunia dan akhiratnya. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah alhamdulillah Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.